Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la khawla wa la quwata illa billah. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Allahumma salli wa sallim على محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Alhamdulillah puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak serta ibu sekalian yang berbahagia Alhamdulillah Pada kesempatan kali ini kita bisa berwajah di acara yang agak spesifik yang kata sebagian kaum muslimin ini merupakan refleksi dari kekaguman dari kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang ternyata demikian. Kalau orang senang orang cinta itu biasanya ada ekspresi yang muncul dari sifat senang dan sukanya orang kepada sesuatu. Kalau anak-anak muda hari ini senang kepada idolanya, dia ekspresikan. Potongan rambutnya, jalannya, pakaiannya, itu mengikuti orang yang dia senangi, orang yang dicintai. Walaupun orang yang dicintai belum tentu suka dengan sikap anak-anak remaja yang mencintai. Tapi itulah ekspresi. Itulah yang katanya cinta. Makanya kadang-kadang orang bilang cinta itu buta. Bahkan ada ungkapan maaf-maaf. Kalau orang udah cinta, kayak kucing aja rasa coklat. Iya Pak. Iya, ini cinta nih. Jadi semuanya mengatasnamakan cinta sehingga kita mengekspresikan itu sedemikian rupa. Padahal belum tentu yang menjadi ekspresi kita itu disenangi oleh orang yang kita cintai. Karenanya kemudian ketika kita ingin mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini juga bukan sekedar ekspresi. Kenapa bukan sekedar ekspresi? Karena dia harus ditempatkan dalam kapasitas yang pas. Enggak kelewatan, enggak kelebihan, enggak kekurangan. Kalau kelebihan salah, oke mencintai Rasulullah. Kalau kelebihan salah juga. Kurang, mencintai Rasulullah kurang juga, juga salah. Pas. Mencintai Allah juga begitu. Kalau kita mencintai Allah sekedar ekspresi cinta. Yang katanya orang bilang cinta itu buta. Jangan-jangan Allah malah murka dengan kita. Sebab ada sebagian kalangan sufi yang menunjukkan ekspresi cintanya kepada Allah, itu dia nggak mau nikah. Mengharamkan nikah. Kenapa? Karena dia mengatakan filosofinya, dia mengatakan saya hanya mencintai Allah, nggak ada yang lain. Cuma kalau dia menikah berarti cintanya terbagi. Ini nggak ada konsepnya. Ini nggak ada aturannya sebenarnya. Tapi begitu kata orang kalau orang cinta. Nah karenanya kemudian ketika kita mencintai Allah bukan seenak mengekspresikan cinta itu. Seenak kita aja tidak. Tapi ada aturannya. Harus pas. Kita mencintai Allah dan Allah senang dengan cintanya kita. Kita mencintai Rasulullah, ekspresi cinta kita kepada Rasulullah, Rasulullah senang dengan ekspresi yang kita tampilkan. Makanya satu ayat di dalam Al-Quran ya, berbunyi Auzubillahiminasyaitonirrojim Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni Allah wa yaghfir lakum zunubakum. Jika kamu benar-benar, katakan ya Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikuti aku. Ikuti Rasulullah, bagaimana Rasulullah mencintai Allah. Jadi nggak sekadar ekspresi cinta. Nanti kita terjebak sampai pada cinta buta. Kelebihan, kelewatan, salah lagi. Jadi fatwa unik ikutilah aku kata Rasulullah. Bagaimana Rasulullah mencintai Allah. Kalau sudah begitu baru dapat buahnya. Baru dapat hasilnya, dapat bonusnya. Apa itu? Yakfir lakum zunubakum. Nanti Allah akan mengampuni dosa kamu. Allah wa yakfir lakum zunubakum. Karena kita mencintai Allah, cintanya kita kepada Allah sesuai dengan bagaimana cintanya Rasulullah kepada Allah, maka Allah katakan yuhibbukumullah. Nanti Allah akan mencintai kamu. Kita mencintai Allah, Allah cinta sama kita. Kan begitu enak. Bukan sekedar itu, wa yaghfir lakum zunubakum. Karena kita mencintai Allah, Allah kasih bonus ke kita. Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Ini mencintai Allah ngapusin dosa. Kalau benar ekspresi cintanya. benarnya itu ukurannya ngikutin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga ketika kita mengekspresikan rasa cinta kita kepada Rasulullah juga harus pas. Jangan kelewatan, jangan kurang. Seperti kita cinta dengan pasangan kita. eh istri kita senang pedas. Eh, senang pedasnya nih kalau anak-anak saya itu pakai nomor sekarang pedasnya. Eh, ada nomor tiga yang paling yang paling kencang pedasnya itu nomor sepuluh. Eh, itu pedas banget. Eh, dicoba dikit aja udah masuk. Eh, apa Perut udah bisa sakit perut dia nggak tahan. Kita kenal istri kita senang pedes. Karena kita pengen nyenengin dia, kita kasih nomor 10 langsung. Wah oh, wow, gitu. Muntah-muntah. Eh, bukan senang. Karena ternyata istri kita senangnya nomor tiga. Jadi harus pas ya. Cinta itu pas. Kagum kepada sesuatu pas. Kalau enggak, celaka kita. Satu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan satu rombongan. Satu rombongan ini begitu kagumnya kepada Rasulullah SAW lalu dia mengatakan, Ya Muhammad, Sayyiduna Muhammad. Muhammad, engkau adalah Tuhan bagi kami. Kata Rasulullah, tidak. Sesungguhnya Tuhan kamu, Sayyid kamu adalah Allah. Nah, ini sih kan kagum cinta tapi ya, dekat-dekat ke berlebihan. Sampai Rasulullah mengatakan tidak. Jangan. Karena Sayyid kamu itu bukan aku. Tapi Allah. Didudukin lagi. Ya, Sayyid. Ya. Saya sering mengatakan Sayyidina Muhammad. Sayyid. Di sini kata kata Rasulullah, Sayyid kamu bukan aku, tapi Allah. Jadi pengaguman Sayyid saja itu udah terindikasi Nabi nggak suka. Senang sama Nabi, tapi Nabinya nggak suka. Sampai kata Rasulullah, jangan. Sayyid kamu bukan aku, tapi Allah. Nah, ini yang saya katakan. Jadi harus pas. Ada koridornya. Jangan sampai kita katanya mencintai Rasulullah tapi justru melakukan sesuatu yang nggak disenangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh ini kan celaka. Bukan dapat cinta kita malah, tapi dapat murka. Nah, ini saya katakan. Jadi bukan sekedar ekspresi perasaan, tapi perasaan yang dikelola. Perasaan yang mana haji, yang tertib, teratur, sadar, sesadar-sadarnya. Cinta kita benar-benar dengan kesadaran penuh, bukan tanpa kesadaran. Karena khawatir nanti saya katakan bukan dapat cinta, tapi malah dapat murka. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin Eh, eh, sama-sama eh, membicarakan tentang koridor-koridor itu. Bagaimana kita bisa mencintai Rasulullah, bagaimana kita bisa melakukan itiba pada Rasulullah sehingga Rasulullah benar-benar menjadi uswah hasanah, suri dan kita yang tertinggi dalam kehidupan. Apa apa yang mestinya kita lakukan? Nah ini pembicaraan kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama, eh, ketika kita kagum dan memang layaknya kita kagum karena Rasulullah paling layak dikagumi baik dari lahiriah batiniah sisi aspek-aspek fisik atau aspek-aspek moral semuanya layak eh, paling kita kagumi sehingga Allah sendiri saja memuji memuji akhlak Rasulullah SAW dengan mengatakan wa innaka la ala khuluqin azim sungguhnya pada diri Rasulullah ter, terdapat budi pekerti yang agung karenanya kemudian kita diminta untuk menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah nggak kegambar ketinggian akhlaknya. Kalau kita mau gambar ini nggak kegambar. Kalau kita mau ukur tingginya nggak ke, nggak kekejar. Kalau kita mau balas, balas budi ke Rasulullah nggak kebalas. Perjuangan yang begitu besar sampai kita mendapatkan Islam hari ini. Nah, oleh karena itu kita harus benar ekspresi cinta kita kepada Rasulullah. Apa? Yang pertama mengimaninya. Mengimaninya. Mengimani bahwa Muhammad bin Abdullah yang orang Arab itu anaknya Pak Abdullah yang ibunya Bu Aminah ya yang istrinya Khadijah nah, itu adalah Rasulullah jadi bukan Muhammad yang lain bukan Muhammad Musodik, bukan Gulam Ahmad, atau Ahmad-Ahmad yang lain, tapi Muhammad bin Abdullah, orang Arab, bukan orang Persia. Ini harus kita imani benar bahwa dia adalah utusan Allah. Nabi terakhir, enggak ada nabi setelah itu. Putus sudah. nggak kompromi. Jangan dibuka peluang muncul nabi baru. Karena nggak ada nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kewajiban yang pertama. <coughs> yang harus kita lakukan. Mengimani bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Karena dia utusan Allah, maka hinggap di dalam dirinya segala kebaikan. Hinggap di dalam dirinya segala kemuliaan. Maka Rasulullah punya sifat ismah. Ismah itu maksum. Terpelihara, terjaga dari sifat-sifat tercelah. Ini juga harus kita imani. Karena kemudian kita harus melihat Rasulullah SAW sebagai figur manusia yang paling sempurna. Di kita kan suka ada sindiran kalau ke Rasulullah. Rasulullah ini memang udah bagus banget. Semuanya udah cakep, Semuanya sudah sempurna. Cuma ada kurangnya satu. Pakai ada kurangnya. Eh, padahal kagak ada kurangnya. Enggak eh, ada kurangnya. Rasulullah SAW terbaik dan terbaik. Yang lain enggak eh, lebih baik dari Rasulullah SAW. Kalau di kita suka ada pakai kurangnya. Satu lagi kurangnya. <laughs> Apa? Istrinya banyak. Aduh. Berat. Jangan ada persepsi negatif. Ini iman. Ini serius masalahnya. Jadi kita harus melihat figur Rasulullah SAW ini utuh. Utusan Allah dengan segala kelengkapan, dengan segala kemuliaan yang ada di dalamnya. Menerima dengan utuh Ridho bahwa Muhammad itu yang orang Arab itu adalah Rasulullah. Ini menjadi peletak dasar yang pertama. Kalau ini udah bermasalah, kita akan bermasalah pada yang lainnya. Jadi ini selesaikan dulu. Iman kita harus lurus, bersih, menyeluruh, totalitas. Bahwa Rasulullah SAW terbaik. Kudwatul ulia. Kudwatul ulia contoh toladan yang paling tinggi. Ada uliaknya. Yang paling tinggi, yang lain nggak lebih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Jadi iman yang punya implikasi pengakuan bahwa Muhammad bin Abdullah ini manusia yang paling mulia. Ini kewajiban pertama yang harus kita lakukan kalau kita mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, maka kemudian kalau kita sudah mengimaninya dalam pengim, dalam pengertian imannya demikian, maka kewajiban yang kedua adalah mengaguminya. mengaguminya. Gak ada yang lebih baik dari Rasulullah SAW. Ketika bicara tentang suami, maka suami, Rasulullah adalah suami ideal. Ketika bicara tentang orang tua, maka Rasulullah adalah orang tua ideal. Ketika bicara tentang pedagang, Rasulullah SAW pedagang yang ideal. Ketika bicara tentang militer, tokoh militer, jenderal, panglima perang, maka Rasulullah panglima perang yang ideal. Ketika bicara tentang pendidik, maka Rasulullah SAW adalah pendidik yang ideal, terbaik, terbaik, terbaik. Begitu kagum kita kepada Rasulullah SAW. Jangan sampai kemudian kita mengagumi Rasulullah yang katanya beriman kepada Rasulullah, katanya kagum. Tapi ketika bicara tentang figur, tokoh, maka ada tokoh-tokoh lain yang menggeser posisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gak boleh. Yang lain yang harus digeser. Karena dia kodwatul ulia kita imani, kita kagumi. Sehingga Rasulullah SAW menjadi manusia yang paling mulia yang kita ikuti dan kita taati. Mengimaninya, mengaguminya. Bapak serta ibu sekalian yang berbahagia. Hal ini jadi sangat urgen kita sampaikan karena memang ada kekhawatiran di mana kehidupan berislam kita ini jadi keruh Kita jadi bingung yang yang benar yang mana? Yang harusnya bagaimana? Kira-kira yang enak bagaimana? Jadi berislam dengan selera masing-masing. Makanya saya coba dudukan lagi. Mana sih sebenarnya yang menjadi kewajiban utama? Mana yang bukan? Mana yang tercelah? Iya. Maka Eh, kita dudukan. Mengimani, mengagumi, dan yang ketiga mencintai. Ini ada makalahnya, saya fotokopiin. Nanti tolong e, minta pengurus perbanyak e, makalah ini. Jadi ibu-ibu yang rajin nyatet, nggak usah nyatet. E, makalahnya sudah saya kasih. Tapi karena jumlahnya tadi sedikit, jadi saya bilang tahan aja, nanti perbanyak kasih ke ibu-ibu, bapak yang hadir. Yang ketiga mencintainya. Kata Rasulullah SAW ada tiga hal yang manakala tiga hal ini ada pada seseorang maka dia akan merasakan manisnya iman. Kalau tiga hal ini ada pada seseorang maka dia akan merasakan manisnya iman, halawatul iman. Apa itu? Yang pertama, ketika Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada yang lain. Di situ orang akan mendapatkan kelezatan iman. Ini yang diungkap oleh Bilal bin Rabah. Ketika Bilal bin Rabah disiksa oleh orang kafir Quraisy karena ketahuan masuk Islam maka setelah penyiksaan Umar bin Khattab mendekati Bilal dan Umar berkata ya Bilal apa yang kamu rasakan ketika kamu disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy kata Bilal demi Allah aku merasakan satu kelezatan yang kelezatan ini tidak aku dapatkan di luar penyiksaan. Tapi dapatnya di dalam penyiksaan. Umar nanya, kelezatan apa, kenikmatan apa yang engkau dapat ketika kamu disiksa? Kata Bilal, kelezatan iman, halawatul iman. Sampai Umar bin Khattab iri. Karena iri, lalu Umar bin Khattab meninggalkan Bilal dan lalu ber, menuju ke banyak kumpulan orang. Setiap ketemu orang, Umar mengatakan, tolong kamu pukul Umar. Orang ini nggak mau, ditarik lagi yang satu, tolong kamu pukul Umar. Ini nggak mau lagi, kumpul lagi, tarik lagi, tolong kamu pukul Umar. Jadi rupanya Umar pengen dipukulin seperti Bilal dipukulin. Kenapa? Karena Bilal, karena Umar juga pengen merasakan manisnya Iman. Karena kata Bilal hanya didapat di dalam penyiksaan. Di luar penyiksaan nggak ada perasaan itu. Sampai nggak ada yang berani mukulin Umar. Sampai Umar pun menangis. Iri dengan Bilal. Karena Bilal bisa merasakan manisnya iman. Ketika Allah dan Rasulnya menjadi sesuatu yang paling dicintai lebih dari yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika seseorang mencintai saudaranya karena Allah, bukan karena yang lain. Karena satu riwayat ada seorang ada seorang yang berjalan menuju rumah saudaranya di kampung sebelah. Dalam perjalanan ini Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikatnya dan menyertai orang itu dalam perjalanan. Kata malaikat itu bertanya kepada orang itu, kamu mau kemana? Aku mau ke rumah saudaraku di kampung Anu, di kampung sebelah. Ini luar kota berarti. Kata malaikat itu, apa ada sesuatu yang kamu bawa? Tidak, kata orang itu. Apa ada pesan yang ingin kau sampaikan? Tidak, nggak ada pesan juga. Lalu kenapa kamu ingin berkunjung pada saudara kamu di kampung sebelah. Kata orang ini, aku ingin mengunjunginya semata-mata karena aku cinta. Semata-mata karena Allah. Jadi mengunjunginya itu karena Allah, karena cinta. Hubbu fillah, mencintai seseorang karena Allah. Maka malaikat itu berkata kepada orang tadi, demi Allah sesungguhnya ini rasulullah ilaikum aku adalah utusan Allah kepada kamu yang memberikan kabar gembira kepada kamu apa sesungguhnya Allah mencintai kamu seperti kamu mencintai saudara kamu karena Allah bukan karena dia orang kaya kita kunjungi, karena biasanya kalau yang suka dikunjungi kan yang kaya yang miskin jarang ditengokin kecuali yang miskin dapat musibah kalau nggak ada musibah sih kagak ditengokin. Eh, yang biasa sering dikunjungi ini orang kaya, pejabat yang punya banyak harta dan sebagainya dan sebagainya. Bukan juga karena balas budi, bukan karena yang lain, benar-benar karena Allah. Dia kunjungi saudaranya. Kata Rasulullah, orang ini mendapatkan manisnya iman. Dan yang ketiga kata Rasulullah orang akan mendapatkan manisnya iman ya, ketika seorang meninggalkan kekufuran, meninggalkan kekufuran dan dia nggak ingin kembali kepada kekufuran seperti nggak maunya dia dicampakkan ke dalam api neraka meninggalkan kekufuran dan final talaknya talak tiga nggak pakai talak satu talaknya talak tiga Pruk. nggak bakal ke, nggak bakal kufur lagi nggak bakal kufur lagi nah orang yang kayak begini kata Rasulullah dia akan mendapatkan manisnya iman jadi mencintai Rasulullah ini menjadi kewajiban ketika ketika mencintai Rasulullah ini Allah dan Rasulnya di atas segalanya. Karena pernah Umar bin Khattab ketika perang Badar ingin berkecamuk. Umar bin Khattab memegang tangan Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau adalah orang yang aku cintai lebih dari orang lain, kecuali diriku sendiri." Jadi dirinya Umar masih lebih dicintai daripada Rasulullah. Kata Rasulullah, "Tidak Umar, sesungguhnya engkau cintai aku lebih dari banyak orang dan lebih dari dirimu sendiri. Maka Umar berkata demi Allah, sesungguhnya engkau adalah orang yang paling aku cintai, lebih dari orang banyak dan lebih dari diriku sendiri. Mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi kewajiban. Nah mencintai kewajiban ini, mencintai Rasulullah SAW ini di ekspresikan dalam bentuk itibau sunnah. Mengimani, mengagumi, mencintai aplikasinya itibau sunnah. Mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pastiin, emang ini ada sunnahnya. Kalau nggak ada, tinggalin. Karena kata Rasulullah man amila amalan. Siapa saja beramal dengan satu amal. Dan itu tidak ada sunnahnya dari aku. Maka fahuarodun. Amal itu tertolak. Jadi pastikan. Kalau amalan itu memang ada sunnahnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. mengimani, mengagumi, mencintai, mengikuti sunnahnya, dan yang kemudian adalah ikhtiar salawat, memperbanyak salawat. Ada sunnahnya. Kalau kita mau cinta pada Rasulullah, mau muji Nabi, silakan. Solusinya apa? Salawat. Nggak usah yang lain. Sampai Rasulullah SAW mengatakan kalau disebut namaku orang Muslim nggak ngucapin salawat pelit dia, pelit, pelit banget. Rasulullah disebut namanya nggak ngucapin nggak baca salawat. Jadi kalau memang kita cinta banyak perbanyak salawat. Gitu. Ada solusinya. Gak usah cari-cari yang lain. dari mulai iman mencintai terus sampai mengikuti sunnahnya yang senang baca salawat ada solusinya. Rasulullah SAW anjurin kita untuk banyak salawat. Dan yang terakhir yang lebih penting adalah mewarisi mewarisi risalahnya. Menjaga dan memperjuangkan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Itu yang lebih prinsip. Karena kalau kita nggak bisa menjaga keaslian risalah ini, kita nggak bisa perjuangkan keaslian risalah ini, nggak kebayang kayak apa generasi Islam besok. Dia akan ber, melakukan satu aktivitas keislaman, tapi nggak ada sunnahnya dari Rasulullah karena nggak asli. Jadi yang lebih penting adalah menjaga keaslian mempertahankan dan memperjuangkan yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena hari ini terus terang saja ada tiga kelompok besar yang berusaha untuk menghancurkan agama ini dan dia muncul dalam bentuk yang sangat variatif. Tapi paling tidak tiga. Kalau kita mau kelompokin cuma jadi tiga kelompok. Walaupun nanti nama-namanya begitu banyak. Jadi ya, kalau dia organisasi, organisasi sangat banyak. Kalau dia paham, pahamnya sangat banyak. Tapi kalau mau dikelompokin, kelompok itu cuma tiga. Dan ini merusak agama. Yang pertama kelompok ekstremis. Kelompok ekstrem Yang di Quran dikatakan dengan al-gulu. Al-gulu ini dialami oleh ahli kita. Oleh orang Yahudi, orang Nasrani. Kena penyakit al-gulu. Makanya agamanya jadi rusak. Ya ahlal kitab la taglu kata Allah. Hei ahli kitab, jangan kamu ekstrim di dalam beragama. Jangan berlebih lebih ya. Allah nggak suka. Orang Yahudi ekstrim, orang Nasrani ekstrim. Makanya agamanya hancur. Pokoknya yang ekstrim hancur agamanya. Allah nggak suka yang berlebih lebih ya. Apa ekstrimnya orang Yahudi? Puncaknya ketika mereka mengangkat Uzair menjadi anak Allah. Ekstrim. Nabi Isa diangkat oleh orang Nasrani sebagai anak Allah. Ekstrim nih. Lataglu fidinikum. Jangan ekstrim beragama. Siapa yang suruh Uzair jadi anak Allah? Siapa yang suruh Isa anak Allah? Allah wahid. Kul Allah ahad. ekstremitas. Makanya kemudian dibuat-buat sedemikian lupa, penuh dengan seremonial acara-acara Yahudi, orang-orang Nasrani, isinya udah nggak ada. Isinya udah nggak ada. Lahir diperingatin ada Natalan. Nanti bangkit dari kubur ada kebangkitan. Apa namanya Pasca. atau apa? ada kebangkitan. Senang yang begitu-begitu. Isinya udah nggak diperhatikan. Esensinya udah hilang. Yang ada cuma kulitnya. Yang ada cuma kulitnya. Dan itu orang Yahudi udah duluan ngerjain. Uzair juga begitu disikapin oleh orang orang Yahudi. Orang Nasrani juga ngikutin. Orang Yahudi. Ngagum-ngagumin, ngangkat-ngangkat nabinya sampai setingkat Allah, Tuhan. Di fakta sejarah juga nggak pernah dibuktikan bahwa 25 Desember itu kelahiran Nabi Isa. Nggak pernah bisa dibuktikan. Tapi diperingati Esensinya udah nggak ada. Tadinya saya pikir di beberapa ulama-ulama juga mengatakan kita takut-takutnya ngikutin orang Yahudi, orang Nasrani. Eh, takut-takutnya karena kelahiran Nabi Muhammad juga diperingatin. Eh, makanya bikin maulid Nabi juga nggak pernah ada historisnya. Kapan? Sejak kapan ada Maulid Nabi? Apa hari ini juga nggak ada yang bisa buktiin. Oh itu Salahuddin Al ayubi itu katanya. Karena fakta sejarah sebelum Salahuddin Al ayubi katanya juga udah ada yang bikin Maulid Nabi. Ah gitu. Jadi nggak ada historis yang bisa bisa dipegang. Sehingga ada ulama yang khawatir, jangan-jangan takut-takut kita udah ngikutin mereka. Maka saya katakan kalau itu yang ditakutin berarti besok-besok kita nggak usah bikin maulid Nabi di tanggal kelahiran Rasulullah. Kalau emang kita mencintai Nabi dan pengen ngikutin Nabi, bikin maulid tiap hari. Iya. Hidupin Rasulullah di setiap hari-hari yang kita lewati agar Rasulullah tidak jauh dari kita. Hidup terus di sekeliling kita. Ini gulu. Lataglu fidinikum. Eh, orang Yahudi, orang Nasrani berlebihan dalam beragama hancur. Ekstremitas. Ini kelompok merusak. Merusak agama. Di beberapa kalangan juga kelihatan sikap ekstremitas. Di antaranya kelompok Syiah umpamanya. Itu ekstremitasnya kental sekali. Dari mulai benci dengan sahabat sampai mengingkari semua sahabat kecuali beberapa orang saja. Sampai mengekspresikan pembantaian eh, Husain di Karbala dengan acara yang luar biasa menyayat-nyayat bagian tubuhnya. Eh, sampai nikah mut'ah, sampai takiyah dan sebagainya dan sebagainya ini udah bentuk-bentuk ekstremitas. Eh, jadi banyak eh, eh, yang mewakili ini. Ekstrim hancur. Makanya tadi di awal saya katakan kalau kita memang cinta sama Rasulullah yang pas aja. Jangan berlebihan, jangan jangan kurang. Pas gimana? Bagaimana Allah dan Rasulnya minta kita untuk mencintai, mengimaninya, mengaguminya, lalu eh, mengikuti sunnahnya, sampai terus eh, memperbanyak salawat, memperjuangkan, mempertahankan, memperjuangkan risalah yang dibawanya itu koridor yang harus kita rawat, yang harus kita jaga. Ini kelompok pertama. Kelompok kedua yang akan hadir, yang juga akan merusak agama, kalau kita mau kelompokin, kelompok yang membuat sesuatu yang baru di dalam Islam. Yang pertama golin, tahrif golin, yang kedua intihalal mubtilin. Kelompok orang yang suka nambah-nambah yang baru di dalam agama. Ahlul bid'ah dan sejenisnya. Ini ngerusak agama. Melaksanakan satu amalan yang tidak ada sunnahnya dari Rasulullah SAW. Ini hanya akan merusak agama itu. Ini kalau kita mau kelompokin, kelompok yang kedua yang akan merusak agama. Kelompok yang ketiga adalah ketika orang-orang bodoh sudah mulai seenaknya menafsirkan ayat-ayat Allah. tahrif al-ghalin, imtihal al-mubtilin, ta'wil jahilin Itu tiga. Ketika orang-orang ekstrim sudah melaksanakan penyimpangan, ketika orang-orang sudah mulai membuat hal-hal yang baru di agama, dan yang ketiga ketika orang-orang bodoh sudah seenaknya menafsirkan ayat-ayat Allah. Kalau ini ada, maka hancurlah satu agama. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi hari ini semuanya bermuara pada tiga kelompok itu. Kalau tidak ekstremis, yang kedua kalau tidak ahlul bid'ah, atau yang ketiga kelompok orang yang sudah seenaknya menafsirkan ayat-ayat Allah dengan hawa nafsunya. Nah, berangkat dari realita ini, maka saya merasa eh, penting untuk membicarakan koridor ini. Mencintai Rasulullah dengan cinta yang pas. Tidak berlebihan, tidak juga kurang. Pas karena mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Nah, ini eh, hal-hal yang penting yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Karena kita ingin beragama, tapi beragama jadi kesadaran penuh. Bukan tanpa kesadaran. Banyak orang beragama hari ini nggak pakai kesadaran. Kagak sadar beragama Ngikut aja. Diikutin aja ada orang begitu diikutin aja. Ini nggak sadar. Iya. Padahal yang diikutin belum tentu benar. Kalau mau benar harus kembali ke sumber kebenaran itu. Yaitu Quran dan Sunnah. Kita suka yang instan. Yang gampang. Udah kalau Ustadz begitu udah ikut aja dah. Iya. Padahal Ustadz itu Orang bisa salah, bisa lupa, bisa hilang. Karena kemudian kita harus kembali pada sumber kebenaran, yaitu Quran dan Sunnah. Makanya ustadz-ustadz juga harus ngajarin jamaahnya untuk kembali kepada Quran dan Sunnah. Itu artinya kalau ustadznya salah bisa diingetin bisa dikoreksi bukan ditinggalin karena ada ustadz belum belum tentu salah udah ditinggalin karena nggak selera dengan nggak cocok dengan selera jamaahnya umpamanya nah, ini eh, eh, eh, hal-hal uh, uh, uh, yang penting yang perlu saya sampaikan mengimaninya mengaguminya mencintainya mengikuti sunnahnya memperbanyak salawat kepadanya dan mewarisi menjaga memelihara memperjuangkan risalah yang dibawanya ini yang paling urgen untuk kita lakukan kalau kita benar-benar mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik sampai di sini setengah enam tadi saya dengar-dengar ada tanya jawab takutnya mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan berkaitan dengan pembicaraan kita pada kesempatan kali ini silakan ini ibu-ibu nih yang punya hajat eh, ibu-ibu dulu kita tawarin eh, nanti baru bawa bapak karena hajatnya hajat ibu-ibu katanya. Hajatnya ibu-ibu. Jadi kita berikan dulu ke yang punya hajat. Silakan kalau ada yang mau menambah. Oh, Bentar Pak Haji. Pak Haji ada ibu-ibu yang mau tanya dulu Pak Haji. Udah, udah. Iya, iya. <laughs> silakan. Ya, ibu-ibu harus cepat. Makasih, ya. makasih Ustaz. Iya. Tadi Bentar, ya. Tadi kan uh, kita dengar bersama bahwasanya diantaranya peringatan uh, Natal Nabi Isa itu kelahirannya juga belum tentu pasti. Hmm. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah kelahiran Nabi Muhammad ini benar-benar pada tanggal 2 Rabiul Awal itu? Apa memang tercatat atau memang ya seperti kita buat Nabi Isa itu yang tidak jelas ya. itu satu ya. kemudian uh, berarti uh, peringatan Maulid dan Mi'rat itu sebetulnya tidak ada ya jadi sebaiknya barangkali kita melakukan tausiah barangkali itu judulnya Ustaz ya. makasih Ustaz yeah. pertanyaan saya iya. Bismillahirrahmanirrahim jadi dari banyak analisa memang pro kontra itu terjadi khususnya di agama Yahudi dan agama Nasrani tentang tanggal pastinya Nabi Isa itu lahir tanggal berapa ini kita temukan di banyak risalah di dalam banyak buku baik itu berkait dengan Islam Kristen atau Kristen dengan Kristen artinya konflik pro kontra itu terjadi sedemikian rupa sampai pada titik kesimpulan bahwa 25 Desember ini belum tentu pasti bahwa itu adalah kelahiran Nabi Isa. Apalagi waktu itu secara historis eh, agama Nasrani di bawah kekuatan Romawi. Sehingga rasanya memang susah berkembang eh, agama ini eh, di bawah kekuatan Romawi. Sehingga terjadi kolaborasi, perkawinan, perselingkuhan. Nasrani dan Romawi sampai orang Romawi menjadikan Nasrani ini agama negara. Karena terjadi kolaborasi yang begitu dahsyat sampai orang Romawi menganggap agama sah orang Romawi adalah Nasrani. Padahal agama Nasrani adalah agama yang dilarang, dikejar-kejar di zaman itu. Jadi ada kolaborasi yang luar biasa sampai penentuan 25 Desember juga kononnya kalau kata banyak pengamat itu adalah tanggal lahirnya dewa Zeus. Dewanya orang-orang Romawi. Tapi itu pro kontra itu udah luar biasa dahsyatnya. Sehingga hampir bisa dipastikan bahwa 25 Desember ini tidak ada yang bisa mastiin bahwa ia adalah tanggal kelahiran Nabi Isa. Karena riwayat-riwayatnya yang udah nggak keruan. Berbeda dengan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelahiran Rasulullah SAW, sosok Rasulullah SAW ini eh, eh, periwayatan-periwayatan yang terjadi yang dimuat ini periwayatan-periwayatan yang bisa dipertanggungjawaban dari segi ilmu periwayatan dari perawi-perawinya dari terputus dan tidak terputusnya berita dan sebagainya dengan perangkat-perangkat yang kemudian kita ingat kita menyebut dengan mustalahul hadis ini bisa dipastikan tidak ada pro kontra tentang eh, kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada sebagian kecil yang komentar tapi tidak mewakili jumhur ulama. Sebagaimana juga Isra dan Mi'rajnya. Tanggalnya sebenarnya tanggal berapa? Iya, ini juga ada eh, sebagian kecil dari ulama yang me mengangkat itu. Tapi tidak menjadi sepakatan jumhur ulama. Tapi saya ingin mengedepankan eh, bahwa tanggal-tanggal di dalam Islam, hari, tanggal, ini sebenarnya dari segi historis memang penting. Tapi lebih penting lagi sebenarnya kita bisa mengambil apa yang bisa kita ambil dari peristiwa-peristiwa itu. Bukan terjebak pada tanggal dan hari. Karena kalau kita lihat pelajaran sejarah, itu kalau yang belajar hari sama tanggal, itu anak SD. Kalau udah kuliah itu nggak bicara tanggal berapa hari hari apa, tapi apa yang bisa diambil dari sejarah itu. Karenanya kemudian Quran juga sejarah, tapi nggak ada tanggal, nggak ada hari di Quran. Nggak ada nabi-nabi diceritain dalam Quran panjang lebar. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Yunus, Nabi Shu'aib. Semua nabi, Nabi Ibrahim, Rasulullah SAW. Tapi nggak ada tanggal, nggak ada hari. Padahal Quran kitab sejarah. Karena ternyata memang esensi dari sejarah itu bukan tanggal-tanggal hari-hari. Tapi peristiwa-peristiwa yang kemudian terjadi mestinya menjadi pelajaran berharga bagi orang kemudian. Makanya memperingati, memperingati biasanya cenderung seremonial. Nggak ada isinya. Dan kita senang yang seremonial. Semua hari dibikin peringatan. 365 hari itu udah habis. Eh, nyari lagi hari apa? Susah hari ini. Ada hari ibu. Ada hari anak. Ada hari Valentin. Ada hari kalau perlu semua hari ada peringatannya. Dan sayangnya kemudian peringatannya berhenti sampai di peringatan. Kita udah berapa kali bikin maulid Nabi. Setiap tahun ada nggak yang tambah dari kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini buat evaluasi aja. Karena kadang-kadang kita senangnya seremoni seolah-olah kalau udah melakukan peringatan sudah selesai tugas kewajibannya sudah selesai belum belum bahkan memperingatinya aja bukan kewajiban kewajibannya yang tadi itu yang tadi mengimaninya eh, eh, eh, apa, mengaguminya terus sampai menjaga eh, keaslian risalah. Itu kewajibannya. Nah, kita kan kayak begitu. Sholat juga begitu. Seremoninya. Sholat kalau kita udah sholat, gugur kewajiban selesai. Padahal esensi sholat itu bukan sekedar ruku, sujud yang kita lakukan. Walaupun secara fikih sah-sah aja. Tapi esensi sholat adalah bagaimana kemudian dengan sholat bisa mencegah kita dari berbuat keji dan mungkar tanha anil fasya wal munkar itu esensinya. Tapi kalau di kita kan enggak. Pokoknya udah kita tunaikan secara seremoni. Ruku sujud selesai, asar empat gugur kewajiban. Nah, itu kita. Saya tidak mengatakan bahwa wah nggak penting ruku sujud, yang penting bisa mencegah dari keji dan mungkar, enggak juga. Nggak bisa dipisahin ruku sujud kita di masjid, sholat yang empat rakaat dengan tanha nil fahsya wal mungkar sebagai esensi sholat. Nggak bisa dipisahkan. Kalau kita mau bicara esensi, karena yang satu sunnah, yang satu isinya. Kalau nggak bisa dipisahin. Kalau dipisahin salah lagi nanti. Maka ada konsep eling, ada konsep eling. Yang penting ingat ya kan Gak penting sholat yang penting ingat karena di Quran juga bilangnya begitu eh, ya, akimi sholat lizikri tegakkanlah sholat untuk mengingatku kalau ini dibalik pemikirannya yang penting ingat kalau sholat ujung-ujung kagak ingat juga sama aja bohong mendingan ingat nggak sholat juga nggak apa-apa nah, ini kan bahaya pemahaman begini. Maka ada konsep eling. Atau kalau tanah anil fasa mungkar dipisahkan dari sholat juga bahaya juga. Yang penting nggak maksiat, nggak sholat nggak apa-apa. Yang penting nggak maksiat, ini bahaya. Nggak bisa dipisahin sholat sama tidak maksiat. Karena yang satu perintah, yang satu isinya. So kalau ini dipisahin berbahaya. Orang yang nggak sholat Orang yang sholat itu bisa hilang. Orang yang rajin ke masjid itu bisa hilang. Begitu dia hilang ini dijadiin ukuran buat orang yang nggak sholat. Kata orang yang nggak sholat, mendingan saya nggak sholat. Tapi saya nggak maksiat. Daripada sholat, tapi maksiat. Mendingan saya nggak sholat tapi nggak maksiat. Wah ini kan bahaya. Padahal ketika dia tidak sholat, dia sedang bermaksiat. Ketika dia nggak sholat, itu dia sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan dipisahin juga. Dan dia menjadi satu kesatuan. Cuma jangan sekedar seremoni. Selesai sholat, gugur kewajiban. Selesai. Enggak. Memperingati maulid Nabi, gugur kewajiban selesai. Ntar tahun depan lagi kita ngumpul bicarain tentang Rasulullah SAW. Bukan. Esensinya adalah bagaimana kita bisa menghadirkan Rasulullah SAW sehingga kita bisa mengaguminya sampai pada tingkat gemar mengikuti sunnahnya. Nah itu esensinya. Jadi memperingati belum melakukan kewajiban. Belum. Belum gugur kewajiban bahkan memperingati maulid Nabi saja bukan kewajiban. Kewajiban itu mengimaninya, mengaguminya, mencintainya, mengikuti sunnahnya, terus sampai memperjuangkan risalahnya. Nah ini eh, perlu di eh, dudukan. Jadi kalau bicara sejarah Rasulullah ini secara jumhur ulama bisa dipertanggungjawabkan. Walaupun sebenarnya dalam Islam tidak terlalu tidak terlalu uh, melulu banget dengan angka-angka atau hari-hari. Karena yang paling penting adalah mengambil esensi dari sejarah itu. Tapi sejarah Rasulullah bisa dipertanggung jawabkan karena periwayatannya yang eh, bagus dan lengkap. Itu berkait dengan eh, Nabi Isa dan eh, Rasulullah SAW. Ibu-ibu ada lagi? Masih ada yang mau ada bertanya? Ibu -ibu. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau ibu-ibu nggak ada, bapak-bapak ada yang mau tanya. Ah. Silakan. Iya. Silakan Pak Haji. Nggak ada yang lain deh. Kita tawarin nih. Ibu-ibu udah tadi. Iya. Iya. Sebab yang pertama bisa jadi dia tidak mengenal. Tidak mengenal Nabi. Karena tidak mengenal nabinya, maka muncul sosok-sosok lain yang menggantikan sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kayak konsep di Syiah itu katanya setelah Rasulullah SAW wafat, semua sahabat kafir. Murtad kembali. Kecuali berapa orang saja. Bisa dihitung dengan jari. Di antaranya Fatimah Ali, eh, Hasan Hussein, Abu Zal Al-Ghifari, Mikdad bin Amr, dan Salman Al-Farisi. Yang lainnya murtad. Konsep ini diajukan oleh Syiah agar kalau sosok-sosok sahabat ini udah diingkari, udah hilang dari memori, memer, memori kaum muslimin, itu orang Syiah akan menawarkan tokoh-tokoh baru menggantikan sahabat-sahabat. Dan ini bahaya. Kekosongan figur akan diisi oleh figur baru yang nggak jelas hitungannya. Nah persis kondisi kaum muslimin hari ini. Ketika sosok Rasulullah SAW ini nggak nggak kegambar, nggak ada pengenalan, nggak ada apa. Yang muncul adalah sosok-sosok baru, idola-idola baru yang mereka ikuti. Nah, ini berbahaya. Menggeser posisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan digantikan oleh figur-figur baru. Ketika menata keluarga ikutin si Anu. Ketika menikah ikutin si Anu. Ketika berbisnis ikutin si Anu. Ketika mengatur pemerintahan ikutin teori si Anu. Terus begitu. Nggak ada sedikit pun sentuhannya terhadap sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang terjadi. Jadi bisa jadi kaum muslim memang tidak mengenal karena tidak mengenal masuk figur-figur baru yang menguasai kehidupan kaum muslimin hari ini yang kedua tidak mengenal atau yang kedua tidak mau kenal ya. kalau tidak mau mengenal kita kenalin enak Oh iya, oh Rasulullah begitu ya. Oh, oh, oh gitu. Takjub. Enggak kenal. Begitu dikenalin enak. Tapi ada pendapat yang kedua, eh, kemungkinan yang kedua, tidak mau mengenal. Nah, ini lebih parah. Karena sekaya apapun kita tawarkan, kita gambarkan Rasulullah SAW dalam tipe orang yang kedua ini maka Rasulullah SAW tidak pernah menjadi pilihan. Padahal orang ini mengaku beragama Islam. Jadi ada dua kemungkinan, nggak mau nggak mengena atau tidak mau kena. Kalau nggak kenal gampang, kita kenalin aja. Yang susah kalau nggak mau kenal kalau mau ngaji enak. Kesalahan apa aja kalau mau ngaji selesai. Yang susah kalau kagak mau ngaji. Gimana ngelurusinnya? Maka suami marah-marah kayak apa di rumah. Kalau dia masih pulang, tenang aja. Ya, bu. Iya, marah kayak apa? Suami masih pulang, tenang aja. Ini masalah waktu aja. Teknis. Membuka komunikasi. Bisa satu menit, bisa setengah jam, bisa satu jam. Bisa satu hari, bisa sebulan juga. Tapi komunikasi terbangun. Kenapa? Suami kita ada di rumah, hadir, ada dekat kita, nggak kemana-mana. Yang repot kalau suami kita marah, kagak pulang. Gimana nyelesainnya? Gitu. Maka kalau ngaji gak kurang ini, kurang itu, tinggal diomongin selesai. Yang susah kalau udah kagak mau ngaji. Kalau nggak kenal Rasulullah, tinggal kita kenalin, selesai. Yang susah kalau nggak mau kenal. Gitu. Nah ini realita yang kita hadapi. Sebagian besar kaum muslimin gengsi mengenal Rasulullah karena udah usang. Orang zaman dulu, orang Arab, jahiliyah, Ya. Ya. Tinggalan zaman dan sebagainya dan sebagainya. Ini mentalitas umat Islam memang bermasalah di situ. Ya, kita memang harus dorong terus agar kaum muslimin bisa menerima sosok Rasulullah SAW sebagai eh, panutan, sebagai uswah sana, suri tauladan tertinggi di dalam kehidupan dan kita bangga menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Cukup kali cukup. Hah? Oh ada lagi satu lagi. Ya terakhir ya nanti dilanjutkan dengan doa Pak ah, iya. Ustadz. Terima ya. kasih. Satu lagi ibu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak Ustadz, tadi disampaikan bahwa memang ada dua versi di dalam peringatan Maulid Nabi ini. Tapi barangkali saya lebih cenderung memang sebaiknya memang bukan kewajiban ya, tetap bukan kewajiban. Peringatan Maulid Nabi itu biasanya kan dengan tema barangkali untuk meneladani akhlak Rasulullah. Jadi tidak sekedar mengenang kelahirannya, tapi di situ ada hal-hal yang memang bisa disampaikan di samping uh, untuk kita meneladani dengan hadirnya lahirnya Rasul Rasulullah tadi kalau nggak salah di sini ada diantaranya untuk mengimani, mengagumi, mencintai, dan selanjutnya untuk menjaga risalah Rasulullah. Tanpa ada sesuatu yang sifatnya kenangan untuk beliau, saya rasa untuk orang awam itu kalau tadi kita belajar barangkali kita bisa ngaji. Tapi kan nggak semua ibu-ibu generasi yang ini ya Ustadz ya, iya, iya. itu ya. bisa mengenal lebih baik. Ya. Apalagi anak-anak muda itu juga mungkin barangkali malah lebih luntur lagi. Iya, barangkali mudah-mudahan tidak ya Ustadz. Nauzubillah. Barangkali peringatan Maulid Nabi memang bukan suatu kewajiban, tapi temanya yang kita bisa atur. Hmm. Itu aja Ustadz. Terima kasih. Iya. Jadi emang ada banyak pendapat ya, dalam masalah ini e, karena memang tidak ada pijakan. Karena tidak ada pijakan jadi banyak pendapat. Pendapatnya bukan kaitan syar'i bukan. Tapi lebih pada maslahah. Bukan dalam konteks syar'i, nggak ada yang diadu dalilnya. Dalilnya nggak ada yang diaduk nggak ada yang dikonfront mana yang sohe mana yang enggak nggak ada tapi lebih pada konteks maslahah kalau konteks maslahah ini konteks baik dan tidak baik baik dan tidak baik maka timbangan bukan timbangan e, e, ibadah mahdoh tapi ibadah yang sifatnya ammah e, walaupun ada sedikit kekhawatiran kalau setiap tahun kita bikin maulid Nabi, kitanya nggak masalah. Tapi generasi berikutnya takut-takutnya menjadikan memperingati maulid Nabi menjadi keharusan. Maaf-maaf yang suka yasinan, maaf-maaf yang suka yasinan. Itu bukan salah surat yasinnya. Kalau kemudian ada orang yang anti yasin, ada orang yang anti yasinan. Kenapa? Karena dibacanya malam Jumat cuma yasinan. Kenapa surat bukan surat yang lain? Itu kenapa? Karena ada kebiasaan kalau malam Jumat baca Yasin. Sehingga generasi berikutnya melihat ini sebagai sebuah keharusan. Sehingga kalau malam Jumat harus baca Yasin. Bahkan dia tahu Quran juga Yasin doang, yang lainnya kagak. <laughs> Karena yang dibaca Yasin doang. Apal dia surat Yasin. Nah maulid Nabi juga begitu. Kitanya nggak masalah, tapi generasi berikutnya takut-takutnya ini ada kekhawatiran. Melihat ini sebagai sesuatu yang harus dilakukan. Walaupun sebenarnya dimensinya dimensi dakwah, dimensi tausiah. Maka ada ustadz yang bilang, ada guru-guru kita yang bilang, udah kalau gitu kadang maulid, kadang kagak. Sekarang maulid, besok kagak. Besok maulid lagi, besok kagak. Artinya tidak menjadi kewajiban harus kita peringati tiap tiap tahun. Kalau kita ingin membangkitkan gairah itiba usuna, ya kita pakai hari apa aja untuk membangkitkan gairah itu. Ini tapi pendapat berapa ustaz-ustaz kita karena melihat itu. Tapi secara umum apa yang kita lakukan di kehidupan masyarakat maulid diisi dengan tausiah sampai saat ini tidak menimbulkan efek-efek e, dimensi syariah yang serius kalau isinya tentang eh, tausiah membangkitkan eh, gairah kita untuk mengikuti sunnah. Tapi ini pendapat saja, nggak usah terlalu juga eh, bikin kita galau, ya. Eh, jangan juga bikin resah. Ya. Makanya kajian ini eh, kita dudukan, kita ingin kembali ke koridornya. Semuanya bisa kita diskusikan, semuanya bisa kita bicarakan. Insya Allah eh, hasilnya juga akan lebih baik. Ini aja kali yang bisa saya sampaikan. Eh, terakhir kita tutup dengan doa. Kita berharap semoga acara ini bisa bermanfaat khususnya dalam rangka eh, membangkitkan gairah kita untuk lebih bisa mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Pak Ustadz masih ada satu pertanyaan. Oh, ada Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uh, Pak Ustadz, <clears throat> saya uh, bukan mau bertanya, tapi menambahkan sedikit apa yang disampaikan oleh Ibu Haja Munir tadi. Memang Ustadz tidak mengatakan secara tegas bahwa acara maulid ini bid'ah. Hmm. Tapi saya menafsirkan kalimat dari uh, eh, Ustadz bahwa maulid ini bid'ah. Hmm. Kalau kita mau mengatakan bid'ah, memang bid'ah. Kalau kita mau mengatakan Isra Mi'raj itu bid'ah, memang bid'ah karena tidak ada dilakukan pada zaman Rasulullah. Tapi kalau kita melakukan maulid, memperingati maulid itu sebagai syiar, sebagai tempat menyampaikan sesuatu. Contohnya, hari ini ibu-ibu mengadakan maulid. Ustadz mau datang. Ibu-ibu yang nggak tahu dan ibu jangan, uh, bapak jangan, ustadz jangan yakin bahwa semua umat Islam itu sudah pintar seperti uh, umat Islam eh, orang-orang uh, yang sudah berpendidikan. Hmm. Barangkali kalau kita hitung-hitung, barangkali umat Islam yang pintar itu masih sangat sedikit. Kita masih Islamnya tuh Islam puasa, Islam sholat masih sebatas itu. Tapi dengan media kita mengadakan maulid itu sampai tadi seperti banyak hal-hal kalau saya simpulkan dari yang Ustaz sampaikan tadi kalau pepatah kuno menyebutkan tak kenal maka tak sayang bagaimana mereka akan mencintai Rasulullah kalau ajaran dari Rasulullah itu tidak sampai. Nah, sekarang ini medianya. Kita anggap peringatan ini adalah media. Kalau mau dibilang dibilang bid'ah ya bid'ah. Saya lebih tepat mengatakan bahwa yang bid'ah itu yang berhubungan dengan ibadah mahdoh yang hmm. seperti Ustadz katakan tadi, yang langsung berhubungan dengan Rasul eh, dengan Allah, sholat, puasa. Kalau kita nambah-nambah puasa yang nggak ada dicontohkan Rasulullah, hmm. itu berarti haram. Hmm. Kita menambah-nambah melakukan sholat yang tidak dilakukan Rasulullah itu haram. Hmm. Walaupun baik kata kita belum tentu baik kata Allah, hmm. belum tentu baik kata Rasulullah. Saya hmm. sepakat. Hmm. Cuma masalah maulid ini tadi. Kalau saya merasa bahwa ini menyangkut syiar, menyangkut pendidikan dan niat kita tidak pernah kita mau mencontoh orang-orang kafir itu. Hmm. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, makanya saya nggak bisa hitam putih melihat Maulid Nabi ini karena memang tidak ada rujukan yang bisa mencap hitam dan putih. Nggak bisa. Bid'ah itu sesuatu yang terang, sesuatu yang jelas, bukan yang samar. Jadi kalau orang mengatakan bid'ah itu konsekuensinya besar. Setiap bid'ah itu dolalah, sesat. Dan setiap sesat neraka ujungnya. Jadi nggak main-main juga memberikan cap bid'ah. Tapi saya, saya cuma ingin mendudukkan bahwa memperingati maulid Nabi ini sebenarnya belum menyentuh kewajiban yang mestinya kita lakukan. Dia cuma momentum ya, momentum, momentum bisa kapan saja ya, di mana saja gitu. Saya, saya khawatir cuma ketika kita melaksanakan maulid ya, ada semacam gugurlah kewajiban kita. Ya, berarti kita sudah berkhidmat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum, karena sesungguhnya kewajiban yang sesungguhnya itu adalah apa yang tadi kita coba paparkan. Saya tidak bukan forumnya untuk menjustis maulid bid'ah atau tidak. Karena konsekuensinya emang berbahaya, nggak kecil. Tapi saya cuma ingin merudukan. eh, maulid itu dalam timbangan eh, yang sesungguhnya dan coba mengalihkan pada aspek-aspek yang lebih prinsip. Mari kita jadikan Rasulullah sebagai uswah hasanah. Bukan sekedar bentuk-bentuk peringatan. Intinya itu. Saya tidak mengatakan ini bid'ah. Kalau tadi ada kesimpulan saya mengatakan bid'ah. Tidak pernah keluar sedikit pun kata bid'ah. Saya cuma ingin menunjukkan bahwa kalau ini bicara tentang historis hadis Apakah kita tidak menemukan tradisi maulid ini di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan timbangan syari, karena tidak ada yang dikonfront dalilnya dengan dalil ini, tapi lebih timbangan maslahah. Kalau sudah bicara tentang tausiah, kecuali kalau sudah menyentuh aspek-aspek ubudiyah tapi kalau menyentuh aspek-aspek tausiah, maka timbangannya bukan syariah, tapi maslahah. Kalau maslahah, maka kita lihat baik dan buruknya. Oh dengan maulid kita bisa bangkitkan gairah kita untuk mencintai Rasulullah SAW. Sejauh itu yang kemudian kita dapat dalam timbangan masalah, ya nggak masalah. Tapi ketika ini sudah mengkristal menjadi sebuah ubudiyah, maka kita harus berhenti di situ. Gitu. Jadi memang ini sesuatu yang murunah sesuatu yang masih perlu kita bicarakan. Tidak ada hitam, tidak ada putih, selama tidak menyentuh aspek-aspek ubudiyah di dalamnya. Ini perlu saya dudukin eh, tentang maulid ini. Makanya saya hadir di sini. Kalau bid'ah, saya nggak datang ke sini. Karena jangan ceramah, datangnya ke maulid aja kalau bid'ah, bid'ah. Iya. Apalagi saya ceramah di maulid. <laughs> jadi, jadi tolong ini didudukin bahwa memperingati maulid Nabi adalah e, momentum, bukan bagian dari kewajiban yang harusnya kita lakukan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita belum eh, melakukan, baru menumbuhkan. Kalau ini dianggap sebagai tausiah. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya katakan, mudah-mudahan ini menjadi pertemuan yang memberikan manfaat pada kita, khususnya dalam rangka membangkitkan gairah kita untuk mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirkan terus Rasulullah setiap hari. Mudah-mudahan dengan itu kita tidak kehilangan sosok panutan, sosok uswah hasanah di dalam kehidupan sehingga tidak kehilangan kekosongan figur yang berakibat akhirnya kita mencari figur-figur selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir mari kita berdoa Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fillil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al akhiyahi minhum wal amwal. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa yaqwadi yaqadiyal hajat. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان Rabbana la taj'an. في قلوبنا قيل للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Ya. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ustadz Dr. Andes Haji Iwan Santoso yang telah memberikan tausiah dengan topik pada sore hari ini yaitu mengingat Maulid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak dan Ibu, dengan demikian selesailah sudah pengajian pada sore hari ini. Kami sebagai tuan rumah dari pengajian RW 02 Taman Asri pengajian Al-Muharijirin dan juga atas nama pengajian gabungan Muslimah mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Dr. Nandas Haji Iwan Santoso dan kehadiran bapak-bapak serta ibu-ibu. Mohon maaf apabila ada kekurangan di dalam pelaksanaan pengajian pada sore hari ini. Marilah kita tutup bersama dengan membaca Hamdallah. Lahirobbil alamin. Bilahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.